Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Hayyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Terakhir kita ambil adalah seputar mengenai perkara-perkara bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya enggak? Nah, itu keliru tapi. Paham ya? Yang benar bid'ah itu semuanya dolalah, sesat. Paham ya? Nah, tidak ada bid'ah hasanah. Paham ya? Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah orangnya paham enggak? Enggak paham. Paham ya? Yang paham dengan dalil sesuai dengan penjelasan para ulama, bid'ah itu hanya satu. Bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Karena yang kita bicarakan bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara apa? Istilah kalau bid'ah secara bahasa kita bicarakan ya dibahas setahun nggak selesai. Paham ya? Karena lugotan semua, bahasa semua. Paham ya? Yang kira-kira nggak ada sebelumnya ya bid'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mulai dari motor, mulai dari kereta api, eh pesawat. Mau pesawat antum kan? Nah, itu bid'ah semua. Ya, tapi itu nggak dibahas. Yang dibahas di sini wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat bid'ah secara syariat. Kullu ma uhditsa fid din mimma laisa minhu min ghairi dalilin min al Qur'an wal as sunnah. Paham ya? Artinya apa? Setiap perkara yang dibikin-bikin, perkara baru dalam agama ini yang bukan termasuk bagian dari agama. Jadi perkara ini perkara baru yang bukan termasuk bagian dari agama, kemudian tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Kemudian apabila mau ditambahin lagi yuradu bi ata'abbud. Yang diinginkan dengannya apa? ibadah. Karena seringnya orang-orang kalau melakukan melakukan apa? Melakukan ritual-ritual bid'ah itu tujuan mereka ibadah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, apalagi apa tahlilan setelah orang meninggal dunia. Eh, tujuh hari tahlilan full, penuh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, pertama kali enggak tahu baca apa, panjang, kemudian Al-Fatihah. Paham ya? Buat Al-Fatihah bareng-bareng. Nah, ini hati-hati ya. Mereka inginkan apa? Ibadah, tapi manakala ibadah enggak ada dalilnya, diterima enggak? Enggak diterima mardud. Dalilnya Nam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Paham maksudnya ya? Antum berzikir dengan hitungan-hitungan sekian-sekian kali kalau ada dalilnya enggak masalah. Seperti zikir setelah salat lima waktu ya, 33 kali subhanallah, ya enggak? kemudian alhamdulillah, kemudian Allah akbar. Itu memang ada nasnya, ada dalilnya, bilangannya ada. Tapi kalau yang tidak ditentukan dengan dalil dari Al-Qur'an ataupun ataupun dari As-Sunnah membatasi misalkan membaca Al-Fatihah 5000 kali misalkan, itu enggak ada tuntunannya. Paham ya? Atau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 2000 kali misalkan, itu juga enggak ada tuntunannya. Karena disebutkan para ulama, na'am barakallahu fikum itu biasanya muncul dari gerak-geriknya orang-orang sufiyah. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka itu sudah ada tim khusus gitu ya, Allah alam dipelajari atau tidak. Nanti kalau pertama kali awal malam itu, karena biasanya kalau yang tingkatan tinggi sampai pertengahan malam itu. Awal malam itu masih an-nafi wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah agak malam sampai itu nanti yang sini nafi, yang isbat. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama sekali sudah tingkatan tinggi menurut mereka sudah melayang gitu ya, tinggal lafat huwa, domir munfasil. Huwa, hu hu hu hu gitu. Paham ya? Nah, itu bukan ucapan dari ana ya. Antum mungkin lihat sebagian artikel tulisan itu penjelasan para ulama mengenai bid'ahnya mereka itu terlalu parah. Di antaranya itu tadi. Jadi, kalau men huwa huwa huwa huwa, artinya apa huwa itu? Dia. dia siapa? Dia itu ada atau enggak ada? Ya enggak gitu kan? Dia, dia, dia, dia. Nah, dia siapa? Terus ada atau enggak ada? Paham ya? Udah enggak ada nafiyunya, enggak ada isbatnya lagi. Tambah parah lagi. Paham ya? Tapi mereka punya dalil. Allah <laughs> Ustaz, dalilnya apa yang mereka andalkan? Bahwasanya huwa itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Nah itu dalilnya. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Jadi kata mereka huwa huwa huwa itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala keliru. Pahamnya? Dalilnya benar dari Al-Qur'an tapi keliru di dalam menempatkan dalil tersebut. Keliru di dalam menggunakan dalil tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, pelaku bid'ah itu tidaklah apa? Tidaklah selamat dari penyelewengan dan juga penyimpangan dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, apalagi ketika hidup di masyarakat, biasanya kalau setelah Idul Fitri ada acara apa? Halal Bil halal itu ya, salam-salaman, maaf-maafan. Nah, kita sebagai al-sunnah hidup di kampung ya harus berhati-hati. Kuatkan hati kita. Paham ya? Biasanya ada himbauan itu ya, segenap na'am barakallahu fikum, na'am kepala rumah tangga atau masing-masing kakak harus menyiapkan snack. Nah, lima bungkus, lima bungkus. Biasanya seperti itu. Nah, kita ikut menyiapkan saja, ikut ta'awun dalam perbuatan apa? Dosa dan permusuhan. Nah, terus bagaimana? Tolak dengan cara yang halus. Maaf Pak, kami nggak bisa menyediakan. Sudah selesai. Sekali tolak nanti tahun berikutnya nggak minta lagi. Paham ya? Yang penting dikuatkan imannya dan kuatkan hatinya. Karena kalau kita ikut gimana kalau kita teman datang saja tapi nggak ikut bantu snacknya teman, bantu mengeluarkan air minumnya. Masuk nggak itu? Masuk juga hati-hati. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolak dengan cara yang halus. Maaf. Maaf Pak, kami punya acara atau semisalnya. Sekali nolak biasanya berikutnya lagi sudah enggak apa? enggak mendatangi lagi. Itu cara-cara yang perlu diperhatikan jangan sampai kita terjerumus dalam perkara bid'ah dalam keadaan kita tidak na'am merasakan itu adalah bid'ah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Fa ta'limul ilmin nafi' maka mengajarkan ilmu nafi' ilmu bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah nah perhatikan baik-baik Nah, yang punya kitabnya lihat kitabnya ya. Nah, barakallahu fikum. Fata'limu ilmin nafi' maka mengajarkan ilmu yang bermanfaat wa amalu ma yu'inu 'ala talabil ilmi min fathil madaris wa insya'il ma'ahid wal kulliyat dan juga mengerjakan apa-apa yang bisa membantu untuk mencari ilmu seperti membuka sekolahan-sekolahan. Sekolahan-sekolahan bagaimana ini maksudnya? Bukan sekolahan-sekolahan yang ikhtilatiyah itu bukan. Paham ya? Maksudnya tempat-tempat untuk belajar Paham ya? Nah, sekolah-sekolah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan yang dibangun di atas proposal. Paham ya? Bukan yang dibangun di atas minta-minta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum secara tidak langsung atau belajar secara global ini sekolahan juga. Paham ya? Nah, cuman apa? Cuman dinamakan apa? Ma'had atau markis. Paham ya? Markis atau ma'had. Paham ya? Markis tempat berkumpul. Eh, ma'had tempat bertemu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi pertemuannya kan Insya Allah diharapkan barokahnya karena pertemuan yang apa? Yang di dalamnya ada na'am barakallahu fikum kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat. Dan juga dibangunnya ma'had-ma'had dan juga jurusan-jurusan ini sebenarnya kita nggak perlu nah mengarah kepada perkara-perkara yang antum saksikan banyak kemaksiatannya. Sekarang antum belajar di pondok pesantren Al-Sunnah, di markas-markas Al-Sunnah, mau di Indonesia atau di Yaman sana, ya Al-Sunnah itu juga ada jurusan-jurusan. Antum mau ngambil jurusan mustalah ada mustalah. Mau jurusan usul fikih ada usul fikih. Paham ya? Bahkan antum dalam setahun itu kalau antum mampu itu bisa ngambil lima jurusan langsung. Paling lima jurusan langsung setahun padahal. Nah, berbeda ketika enam halnya di Jami'ah Islamiyah. Di Jami'ah Islamiyah itu kalau setahun misalkan ngambil enam jurusan masalah usul fikih usul fikih saja dapatnya. Dan ini diakui oleh mereka sendiri ya. Nah, kami dulu pernah mendengar dari mereka sendiri orang-orang yang sudah lulus dari jam Islamiyah LC LC itu cerita. Nah, memang beda hasilnya dengan nah barakallahu fikum keluaran dari ma'hadnya Syekh Mubil bin Hadil Wadi'i katanya gitu. Paham ya? Karena bedanya bedanya, bedanya misalkan di Jami'ah Islamiyah 2 tahun misalkan atau 3 tahun, itu yang antum ambil baru 3 jurusan. Baru 3 jurusan biasanya. Jurusan masalah usul fikih misalkan atau jurusan masalah lughah bahasa Arab atau jurusan masalah na'am mustalahul hadis tapi kalau misalkan di Damat atau yang semisalnya atau di Ma'had Al-Sunnah di Yaman sana, nah itu selama tiga tahun ini atau bisa menguasai semuanya. Bisa usul fikih sudah dapat. Kemudian dalam setahun bahkan. Tapi yang yang penting modalnya apa? Kekuatan tadi itu. Kuat hafalannya, kuat murojaahnya. Yang jelas barakallahu fikum mereka sendiri mengakui. Karena beda. Kemudian di Jami'ah Islamiyah antum digaji. Paham ya? Nah, sedangkan di Ma'had di markis markas Al-Sunnah di Yaman sana siapa yang gaji? Paham ya? Jadi dari segi gaji aja itu sudah bisa jadi orang kalau imannya nggak kuat itu mengurangi apa? rasa ikhlasnya. Paham ya? Dia belajar sana pengennya dapat gaji, itu sudah keliru. Paham ya? Tapi kalau di ma'had sana, nah di markas-markas al-sunnah di Yaman sana, itu enggak ada yang gaji. Nah, enggak ada yang gaji ya. Nah, barakallahu fikum ini gambaran globalnya bahwasannya Nah, barakallahu fikum ma'had ma'had ahlus sunnah itu termasuk salah satu sarana yang bisa Naam barakallahu fikum dipakai untuk mencari ilmu. Naam. Wa fathir rubuti li talabatil ilm dan juga membuka cabang-cabang untuk para pelajar atau para pencari ilmu. Hada kulluhu mimma yu'inu ala talabil ilmi. Ini semuanya termasuk perkara-perkara yang bisa menolong untuk mencari ilmu wa huwa ma'murun bihi syara'an. Yang seperti ini diperintahkan secara syariat wa laisa minal bid'ah. Ini bukan termasuk bid'ah. Karena sebagian mereka mengatakan, buktinya kalian punya pondok pesantren, punya markis, punya mahat itu bid'ah juga katanya. Dibantah oleh Syekh Fauzan bukan bid'ah. Bahkan itu perkara yang syar'i. Perkara yang syariatkan eh barakallahu fikum yaitu perkara-perkara yang apa justru menolong nam seseorang untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah apa? Wajib. Paham ya? Ma wajib illa bihi fa wajib. Terkadang pakai kaidah itu juga. Tidaklah sesuatu perkara yang wajib itu sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Cuman di dalam membangunnya, perhatikan baik-baik, di dalam membangun markis, ma'had atau tempat-tempat belajar tidak perlu yang namanya takalluf. Tahu takalluf ya? Takalluf itu membebankan diri dengan suatu perkara yang aslinya syariat tidak membebankan. Paham ya? Kalau enggak mampu ya udah selesai semampunya. Paham ya? Bukan berarti kalau enggak mampu kemudian minta-minta sana kemari, penggalangan dana, kota amal, kota infak, enggak. Semampunya barakallahu fikum semampunya. Insyaallah taala jalan. Insyaallah taala jalan. Dan kalau seandainya belum ada markis, belum ada pondok, masjid itu yang paling berbarokah insyaallah taala. Karena Rasulullah mengatakan apa? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alih sakinah. Nah, artinya tidaklah sekelompok kaum itu mereka berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah itu masjid, melainkan apa? Ketika mereka membacakan Al-Qur'an, mempelajari ilmu Al-Qur'an akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan. Maafum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wa azdakumullah. kata beliau wa ammal umuru al-mubtada'ah fi ghairid din. Adapun perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dibikin-bikin selain dalam ilmu atau selain dalam masalah agama kasina'atit ta'irat sayyarat. perhatikan baik-baik ini ya seperti dibuatnya pesawat-pesawat dan juga mobil-mobil wal maraqibil bahriyah dan juga kendaraan-kendaraan lautan, kapal atau yang semisalnya Fahadhi umurun mubahatun wa minal ibtida' fiddin Ini semuanya perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang mubah dan bukan termasuk perkara-perkara bid'ah dalam agama. Mahum. Jadi kalau antum dengar lafad wa kullu bid'atin dolalah yang diinginkan bid'ah tersebut bid'ah secara apa ah Yusuf? Secara istilah. Tidak bahas bid'ah secara bahasa. Karena kalau kita bahas bid'ah secara bahasa tentunya kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena kalau bid'ah secara bahasa nggak mungkin diancam dengan neraka. Paham ya? Dilihat dulu bagaimana penggunaannya. Paham ya? Nah, karena bid'ah secara bahasa banyak sekali. Nah, barakallahu fikum intinya perkara-perkara yang tidak ada contohnya sebelumnya. Pesawat kata beliau, mobil, kapal, perahu, macam-macam. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan bukan termasuk perkara bid'ah dalam masalah agama. Mahum jadi bid'ah itu semuanya sesat atau ada bid'ah yang bagus? Bid'ah itu semuanya sesat atau ada bid'ah yang bagus? Nah, ada bid'ah yang bagus katanya. Semua bid'ah itu sesat atau ada bid'ah yang indah? Eh? Setiap bid'ah sesat, semua bid'ah sesat, enggak ada yang bagus. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum kulluha syarr semuanya syar, semuanya jelek. Nah, hati-hati ya, sudah kita latih kemarin. Nah, barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa di bumi seluruhnya maksudnya bagaimana maksudnya diambil manfaat Paham ya? Li ajli manafi'ukum dalam rangka untuk memberikan manfaat untuk kalian wa masalihukum dan dalam rangka untuk memberikan kepentingan untuk kalian, fa hadhihi la tadkhul fil ibadat. Ini semuanya tidak masuk dalam masalah ibadah. Cuman kalau diniatkan untuk ibadah bisa. Pesawat, mobil, motor, perahu, kapal, itu semuanya kan perkara yang boleh. Tapi kalau antum niatkan untuk ibadah bisa enggak? Bisa. Paham ya? Nah, sebagaimana sudah kita lewati kaidah-kaidah yang penting bahwasanya perkara yang semula mubah perkara yang semula boleh-boleh saja, kalau diniatkan ibadah dapat pahala juga. Paham ya? Nah, karena al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Antum naik kapal, eh, niatnya untuk mencuri ya dapat dosa. Paham ya? Antum naik kapal niatnya untuk taklim. Paham ya? Nyebrang mungkin satu jam itu ya, dari Batam ke Kota Pinang, eh, Tanjung Pinang. Batam Tanjung Pinang satu jam. Naik kapal misalkan mau taklim dapat pahala. Paham ya? Seperti itu. Tergantung niatnya tadi. Perkara-perkara yang mubahani. Antum misalkan barakallahu fikum mau mencontoh misalkan ya, misalkan dari Indonesia ke mau haji ke Mekah sana, naik onta. Untuk larangan enggak ada larangan. Untuk larangan enggak ada larangan. Cuman sekarang ada yang namanya taisirat, kemudahan-kemudahan. Paham ya? Kalau mengenai onta mungkin sampai berapa ya? Jauh. Paham ya? Kecuali onta naikkan pesawat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas naik pesawat langsung aja lebih cepat. Paham ya? Itu namanya taisirat, kemudahan-kemudahan ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi, nah perkara-perkara yang mubah mubah, perkara yang haram haram, perkara yang sunnah sunnah, yang makruh makruh, jangan sampai kita nah barakallahu fiikum memutarbalikkan fakta atau mencampur baurkan amalan-amalan ibadah sehingga apa? Sehingga tidak sesuai dengan keadaannya dan juga tempatnya. Barakallahu fiikum, lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah. Tapi terkadang benda-benda tersebut alat-alat tersebut, mobil, pesawat, kemudian juga kapal, itu semuanya terkadang bisa dipakai untuk menolong, dipakai untuk membantu menunaikan ibadah. kabus sayyaranil haji ya kan seperti naik mobil untuk haji. Membantu enggak? Membantu. Naam. Aul silaturahim atau untuk apa? Menyambung silaturahmi. Eh, berkunjung, mengunjungi saudaranya, silaturahmi pakai mobil, membantu juga. Karena silaturahmi ibadah bukan? ibadah. Bahkan kalau sengaja memutus hubungan silaturahmi padahal dia masih dalam lingkungan keluarga perkara duniawiyah misalkan itu sangat disayangkan. Nah, karena Rasulullah mengatakan layak Rasulullah mengatakan apa? layat yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Paling minim silaturahmi itu barakallahu fikum menyambung hubungan enam silaturahmi saja. Kalau seandainya keluarganya kafir misalkan, itu masih diperbolehkan perkara dunia. Paham ya? Tapi perkara agama jangan membela dan membenarkan agama mereka. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru di dalam menerapkan apa? Menerapkan ilmu jarh wa ta'dil. Paham ya? Ilmu jarh wa ta'dil penting. Ilmu yang apa? Yang justru dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak tegak kecuali dengan jarh wa ta'dil. Cuman jangan sampai keliru meletakkannya. Letakkanlah ilmu jarh wa ta'dil pada apa? tempatnya. Jarh itu mengkritik, ta'dil memberikan rekomendasi. Paham ya? Kenapa harus ada ilmu jarh wa ta'dil? Karena dalam masalah dunia aja ada, apalagi masalah agama. Tujuannya ketika masalah dunia kita menggunakan jar ta'dil tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Antum pergi ke toko atau ke pergi ke tempat jualan sayur. Mau beli sayur, beli tomat. Milih nggak antum? Milih. Enggak mungkin itu kerak tomat gitu kemudian antum pokoknya busuk atau baik tak ambil aja, enggak. Milih. Menjarah dan mentakdil. Menjarah mengkritik, wah tomatnya busuk dipilihin. Pilih yang bagus, mentakdil Paham ya? Itu dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah agama jangan sampai nah barakallahu fikum kita tidak apa tidak mau mendengar ilmu jarh wa ta'dil. Paham ya? Jarh wa ta'dil penting ya, cuman diletakkan pada tempatnya. Menjarah orang-orang yang berhak untuk jarah dan mentadil orang-orang yang berhak untuk mendapatkan takdil itu rekomendasi. Seperti itu. Ikhwan fi din azan wa jalla, au tahsilil mubahat atau mewujudkan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Wanar narkabuha litijarah dan juga terkadang mengendarainya atau menaikinya untuk tijarah apa tijarah untuk apa bisnis berdagang wal terkadang digunakan nuzhah apa nuzhah itu untuk rekreasi paham ya cuma apa rekreasinya bukan sembarang tempat Alusuna tentunya memilih tempat-tempat yang aman dari fitnah paham ya nah barakallahu fikum bukan di pantai-pantai yang banyak orang telanjang misalkan kita ke situ pakai jubah itu orang orang tepatnya tapi mencari tempat-tempat yang sepi. Mencari tempat-tempat yang sepi. Karena rekreasi pada asalnya nggak ada larangan. Cuman pada tempat-tempat yang tepat gitu istilahnya ya. Intinya melihat apa si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya nggak sembarangan. Nah, Allah musta'an. Eh, kita selesaikan barakallahu fikum dikit lagi di sini ya karena titiknya masih di bawahnya itu ya, apanya. Nah, barakallahu fikum. Wa kulluha min manafi'is samawati wal ard. Ini semuanya termasuk manfaat-manfaat langit dan bumi. Allati abahallahu lana, yang Allah telah memperbolehkan untuk kita semuanya. Falaisat bid'atan, bukan termasuk bid'ah. Mobil, pesawat, kereta api, kapal bukan termasuk bid'ah secara istilah. Li'annaha laisat minad din, karena bukan termasuk bagian agama. Bal hiya minal adati wal mubahat. Bahkan dia termasuk apa? perkara-perkara yang menjadi tradisi dan perkara-perkara yang diperbolehkan. Fala nusammiha bid'atan. Kita tidak menamakan hal ini sebagai bid'ah illa in kana min nahiyatil lughah. Perhatian Bapak ini penting ini. Kecuali kalau penamaan itu ditinjau dari sisi bahasa. Kalau bahasa jelas. Eh, secara bahasa jelas. Nah, kalau fik mobil, pesawat, kereta api bid'ah bukan? Bid'ah bukan secara bahasa. Ingat-ingat itu ya. Ngam. Li'annaha syai'un jadid karena itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Walikauniha dhaharat fi waqtin walam tadhar fi ma qablahu dan dikarenakan keadaan benda-benda tersebut muncul pada suatu waktu. Nah, barakallahu fikum dan tidak muncul pada sebelumnya. Haitsu qadirun nasu 'alaiha wa kanu min qablu layak diruna 'alaiha. Ditinjau dari sisi manusia sekarang banyak yang mampu untuk membuat perkara-perkara yang baru, perkara yang canggih Padahal dahulu sebelumnya manusia tidak mampu untuk melakukannya atau mewujudkannya. Jadi untuk masalah dunia, perhatikan baik-baik ya. Untuk masalah dunia, mungkin orang-orang belakangan itu lebih baik daripada orang terdahulu. Masalah dunia ya, bikinannya, susunannya. Tapi masalah agama paling paling bagus, paling yang paling selamat daripada penyimpangan adalah jejaknya para salaf. Bedakan ya. Jadi nanti kalau tanya orang mana yang paling bagus dalam masalah dunia tentunya orang-orang belakangan. Dalam artian apa? Karena mungkin terdahulu itu belum mampu menciptakan sesuatu yang canggih. Tapi orang belakangan bisa gitu ya. Tapi masalah agama, masalah manhaj, masalah prinsip akidah tentunya akidah dan manhajnya para salaf itu yang selamat. Paham ya? Yang selamat dan perlu kita meneladani dan menelusuri mereka barakallahu fikum nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'ala kitabis sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik walqadiru alaih walhamdulillah rabbil alamin